Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, eh, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم uh, Ikhwan Fidin wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan usia dan kesempatan oleh Allah taala untuk sama-sama belajar mengkaji kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah dan kemarin kita membahas putar Eh, kitab Syama'il berkenaan juga dengan profil dari penulis yaitu Al-Imam At-Tirmizi serta pujian para ulama atas beliau dan kitab beliau gitu ya. Nah, di antara yang penting untuk disinggung juga adalah berkenaan dengan makna dari Syama'il. Baik. Jadi ini kita uh, lihat di sini ya. Jadi yang pertama kita sudah membahas tentang uh, wajibnya kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wajibnya kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam ayat Quran surah Al Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi uh, di sini dikatakan katakanlah jika kalian mencintai Allah fattabi'uni maka ikutilah aku yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Ya. Maka Allah akan mencintai kalian juga. Jadi seandainya kalian mencintai Allah kemudian bukti kecintaan kita terhadap Allah itu adalah mengikuti Rasulullah SAW, ittiba'u Rasul, maka Allah akan mencintai kalian juga, wa yakfir lakum dunubakum. Allah akan mencintai kalian juga dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Baik. Nah ini menjadi dalil yang kuat bahwasanya uh, kecintaan kita terhadap Allah itu tidak cukup, tapi mesti dibarengi dengan kecintaan terhadap Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana telah kita singgung ya, ketika Umar mengatakan, oh, engkau ini yang lebih aku cintai kecuali atas diriku sendiri. Ya. Ini minggu lalu kita singgung di sini. Kemudian kata Rasulullah SAW, tidak, tidak. Ya, hatta aku nak haba ilaika min nafsiki. Sampai aku ini lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Ya, ya jadi tidak tidak sah uh, cinta seseorang terhadap Nabi sampai ia mencintai Nabi daripada seluruh makhluk di alam semesta dan daripada dirinya sendiri. Maka nah, kata Umar ya, mulai hari ini aku mencintai engkau ya Rasulullah melebihi apapun di dunia ini termasuk diri, daripada diriku sendiri. Maka nah, kata Rasulullah SAW, al ya Umar. Nah, sekarang baru benar, baru benar cinta. Baik. Nah, di antara uh, bukti kecintaan kita adalah mengikuti beliau dan kemarin kita singgung juga bahwa tidaklah seseorang akan menyayangi seseorang gitulah kecuali dia kenal terlebih dahulu tak kenal maka tak sayang baik maka untuk Eh, apa semangat kita ya untuk menyemangati kita mencintai Rasulullah SAW, untuk menyemangati kita meneladani beliau Alaihi Wasallam. maka yang pertama yang harus dilakukan adalah mengenali beliau dengan baik. Ya. Baik. Mengenali bagaimana surah beliau, ya, bagaimana eh, fisik beliau, ciri-ciri fisik beliau, penampilan beliau, mengenali bagaimana roh beliau, bagaimana perjalanan hidup beliau, bagaimana perjuangan beliau dalam memenuhi tugas risalah, bagaimana perjalanan hidup beliau sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang kepala negara dan lain-lainnya. Termasuk sari roh ya. Eh, bagaimana pikir beliau, risau beliau, bagaimana cemasnya beliau terhadap umat ini dan bagaimana hirs beliau, ya, semangat beliau dalam uh, hidayah atas umat ini. Gitu. Ya, jadi Rasulullah SAW ini subhanallah bagaimana beliau berkorban banyak ya mengorbankan segalanya mengorbankan segalanya demi Islami. Ya. Dan perjuangan beliau dalam uh, dakwah ya berharap hidayah sampai pada umat uh, yang ada pada masa beliau dan yang setelahnya itu luar biasa tidak bisa ditandingi oleh siapapun tidak bisa diukur oleh materi apapun. Taib, karena itu penting bagi kita untuk mengenal uh, beliau secara total, ya. mengenal beliau secara utuh, mulai dari sifat fisik penampilan beliau, kemudian sifat karakter kepribadian beliau dan bagaimana uh, kerisauan dan pikir beliau terhadap umat. Di sini dikatakan di dalam kitab ini disinggung berkenaan dengan makna syama'il. Jadi syama'il itu ini barangkali belum disinggung di pertemuan sebelumnya. Jadi bismillah. Jadi syama'il itu adalah jamak shimal. Merupakan bentuk plural dari shimal. syimal lahu ma'anin kathirah. Dan shimal itu punya makna yang banyak. Ya. Taib, shimal itu punya makna yang banyak. Wal muraduhuna dan maksud dari shimal di sini adalah at-tabu'u wal huluku wasajiyatu. Jadi yang dimaksud dengan shimal di sini adalah atau tabiat ya. Itu yang disebut sebagai shimal. Atau syamail itu tabiat-tabiat gitu ya. Wal huluk, huluk itu akhlak dan kepribadian. Wasajiyah, sajiyah itu karakter. Jadi itu yang dimaksud sebagai shimal ya yang jamanya itu adalah syama'il gitu ya. Jadi syama'il itu kalau dikatakan warujulun karimus syama'il. Laki-laki yang mulia syama'ilnya. Maksud syama'ilnya adalah mulia akhlaknya dan pergaulannya, begitu ya. Ai fi ahlakihi wa mukhalatatihi. Yang mulia ahlaknya. Jadi syama'il itu adalah akhlak, karakter dan sifatnya maka syama'il al-muhammadiyah asy-syama'il al-muhammadiyah itu maksudnya adalah sifat-sifat karakter-karakter kepribadian Rasulullah Muhammad SAW. alaihi wasallam ya wa yuqal fulan mashmulul khalaiq ay karimul ahlak ya itu itu antara makna daripada syama'il mashmul khalaiq artinya adalah yang mulia ahlaknya Taib. Itu itu maksud daripada syama'il. Ya, jadi syama'il itu adalah akhlak karakter, kepribadian. Ya. Taib. Maka asyama'il, saya lagi asyama'il al-Muhammadiyah itu artinya adalah eh, karakter-karakter yang ada pada sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, fakot tanah walat asyama'il. Jadi syama'il ini mencakup dua sisi. Yang pertama adalah al-kholqo. Al-kholqo itu uh, wal muradu bil kholqi suratul insan al-zahirah. Jadi sifat fisik ya, sifat penampilan luar gitu ya. Jadi, karakteristik luar ya. Seperti misalkan gambaran seseorang dari tampak luar seperti apa? Seperti kalbayat, seperti warna kulitnya yang putih. Ya. Atau warna kulitnya bukan uh, warna yang cerah gitu ya, gelap begitu ya. Itu disebut sebagai al-halqa. Ya. Atau atul dan tinggi badan. Baik, barangkali ada orang ya dikenali dengan sifat fisiknya begitu ya. Ya, dikenali dengan sifat fisiknya. Seperti misalkan kita ketika nanya orang ya, apakah Bapak kenal dengan Bapak Adi ya, atau Bapak kenal dengan Bapak Ali, maka orang yang ditanya mungkin akan menjawab Ali yang mana, Ali yang tinggi apa Ali yang pendek gitu. Kadangkala itu menjadi ciri bagi seseorang, fisik seseorang. Nah, maka al holko ini adalah eh, berkenaan dengan fisik. Di antaranya adalah atul, tinggi badan ya wasyari dan juga kondisi rambut ya apakah lurus keriting ya apakah ikal bergelombang dan lain-lain nah ini syamail ini, ini mencakup itu ya sisi itu yaitu sisi fisik dan e, ciri luar ya Taib. wal muradu bil huluk nah syamail itu selain al hulk selain sifat fisik kemudian juga menjelaskan tentang al-khuluq, sifat kepribadian ya dari dalam. Baik, wal muradu bil khuluq suratuhu al-batinah ya. Jadi gambaran manusia dari dalam ya. Seperti misalkan al-hilm seperti sifat e, bijaksana begitu ya. E, kepribadian batin itu ya. Wal ilm dan sifat keilmuan begitu ya. Jadi uh, Syamail ini nanti akan kita kupas karena ini berkenaan dengan Rasulullah SAW maka akan kita kupas sifat fisik beliau Taib, dan bagaimana sifat kepribadian uh, dari dalam beliau begitu ya. Jangan tanya bagaimana sempurnanya beliau dari fisik dan dari kepribadian ya. Ya. Jadi nilai beliau itu adalah 100 untuk fisik dan 100 untuk kepribadian ya, karakter Baik. Nah, kalau kita bagaimana ya? Kita berusaha untuk uh, mengikuti beliau ya, meskipun mungkin tidak akan bisa sesempurna beliau ya. Ya. Baik dari sisi penampilan, penampilan pun uh, termasuk penampilan adalah bagaimana Rasulullah SAW mengatur penampilan beliau ya. Baik. Bagaimana beliau sesalam juga suka berparfum ya, suka menggunakan minyak wangi. Baik termasuk juga kepribadian dan akhlak beliau. Ya. Baik. Itu itu nanti akan kita kupas dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk sama-sama mengikuti uh, kepribadian dan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di antara akhlak beliau itu adalah kalau de de dengan orang itu beliau tidak menjaga jarak ya kalau kita kan sebagian dari kita kadang-kala -kadang menjaga jarak ya jaim jaga image kalau beliau tidak ya jadi dengan orang itu sangat dekat ya hingga orang itu menyangka bahwa wah oh, ini sudah kenal lama dengan beliau gitu baik ya tapi kalau belum kenal itu punya haibah punya kewibawaan ya orang itu melihat wah oh, ini apa orang besar gitu ya tapi ketika kenal subhanallah ya. seperti halnya teman dekat ya ramah begitu ya kalau kita kadang sebagian kita judes iya. Baik, jadi bagaimana kita mentarbiah mendidik eh, karakter kita nanti melalui pembacaan kitab Syama'il ini sebagaimana karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah SAW itu lembut ya, orang yang lembut ya. Jadi ketika lewat Yahudi itu ya uh, mengucapkan salam kepada uh, Nabi Sallam dan pada saat itu ada Aisyah kata Yahudi ini Assalamualaikum ya ini tentu saja tujuannya untuk menghinakan dan melecehkan beliau ya orang Yahudi ini ya uh, assalamualaikum itu maksudnya asam tuh ini ya kematian ya al maut ya. kematian bagi kamu ya mati loh gitu ya kalau bahasa kita kemudian Aisyah yang mendengar ucapan Yahudi itu tersinggung apa kata Aisyah <laughs> kata Aisyah radhiyallahu anha assalamualaikum wala'nah ya mudah-mudahan bagi kamu juga maut kematian dan laknat laknat ya e, kata Rasulullah eh, kenapa ya Aisyah menjawab itu ya e, kata Aisyah ya dia mengucapkan itu ya maka kata Rasulullah bukankah aku sudah menjawab waalaikum ya bagi kamu juga Taib. bukankah aku telah menjawab orang yang mendoakan keburukan itu adalah dengan jawaban waalaikum ya bagi kamu juga ya gitu. Eh, itu adalah jawaban yang cukup pantas untuk mereka. Rasulullah bersabda, Inaullaha yuhibbu rifqah fil amri kulli. Sungguhnya Allah mencintai kelembutan dalam segala perkara. Ya. Baik. Sesungguhnya Allah mencintai kelembutan dalam segala perkara. E, tentu dalam beberapa hal e, kita bersikap keras ya tapi dalam banyak hal yang kita utamakan adalah kelembutan. Baik. Itu di antara akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan apakah penting membaca syama'il ini tentu saja penting. Subhanallah. Ini bagian daripada uh, hadis Rasulullah SAW sendiri ya bagaimana kebiasaan beliau, bagaimana uh, kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini menguatkan kecintaan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi tak kenal maka tak sayang ya. Barangkali orang yang tidak mencintai Nabi itu tidak kenal Nabi, maka tugas kita adalah mengenalkan beliau Wasallam. Ya. Jadi kenapa banyak orang e, membenci beliau? Barangkali tidak kenal, barangkali tidak kita kenalkan. Baik. Maka tugas kita adalah mengenalkan beliau mengenalkan akhlak beliau, mengenalkan siapa sebenarnya sosok Muhammad SAW. Bayangkan ya, Rasulullah Muhammad SAW itu sejak kecil ditinggal wafat oleh ayahnya. Ya. Kemudian ditinggal wafat oleh ibunya. Setelah beranjak e, beberapa tahun ya menjadi anak e, pada umumnya ya. Kemudian ditinggal oleh kakeknya kemudian beranjak menjadi remaja, pemuda, ya diasuh oleh pamannya. Ya, tatkala menerima risalah, ya menjadi seorang nabi, beliau salah ditinggal oleh pamannya yang selama ini menjaga beliau, yang selama ini mendukung dakwah beliau. Selain ditinggal pamannya, beliau juga ditinggal istrinya Khadijah. Radhiyallahu taala anha lihat betapa Rasulullah SAW adalah orang yang e, paling besar ujiannya. Ya. Rasulullah SAW adalah orang yang paling besar ujiannya. Kemudian Rasulullah SAW itu ditinggal oleh anak-anaknya. Ya. <laughs> Bayangkan ya bagaimana perasaan seorang bapak ya, yang ditinggal wafat oleh anak-anaknya. Hampir semuanya wafat ketika Rasulullah SAW hidup, ya, kecuali Fatimah. Ya. Subhanallah. Jadi Rasulullah Salam itu dilempari batu. Ya. Rasulullah Salam itu diintimidasi, dicela, disebut gila, penyihir. Ya. ya dihina apa karena anak-anaknya wafat begitu ya. Rasulullah Salam itu dilempari batu, dilempari kotoran. Ketika perang tentu saja Rasulullah Salam itu adalah yang paling diburu. Ya ya terluka Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah itu diracuni dan sebab racun itulah yang uh, menjadi salah satu sebab beliau ini apa mengalami sakit di akhir hayatnya. Ya. Lihat betapa Rasulullah itu tersiksa terzolimi ya selama hidupnya. Bahkan setelah wafat pun beliau masih dizolimi ya dibuat karikatur untuk melecehkan beliau, menghina beliau, dianggap sebagai pedofil ya. Subhanallah. Dianggap sebagai uh, inspirator terorisme ya. Dianggap sebagai barbar dan lain-lain. Lihat bagaimana Rasulullah SAW dizolimi ya. Baik sejak hidupnya maupun setelah wafatnya. Padahal andai mereka tahu bagaimana Rasulullah SAW, tentu mereka akan menangis ya malu ya atas apa yang mereka perbuat. Andai mereka tahu ya bagaimana sayangnya Rasulullah Muhammad terhadap mereka ini. Ya. Tentu mereka akan menangis e, bersedih ya atas apa yang mereka lakukan terhadap Nabi SAW. Bayangkan Nabi SAW itu punya paman ya. Pamannya itu tewas dibunuh dan kemudian pamannya ini dimutilasi, dimakan jantungnya. Lihat bagaimana ya kesedihan yang Rasulullah SAW alami selama hidup beliau. Ya, jadi ya, eh, kita selalu berdoa, ya Allah mudah-mudahan eh, umat ini mengetahui seperti apa sosok Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana perjuangan beliau dalam menyebarkan dakwah Islam, ya, dan bagaimana rasa sayang beliau terhadap umat ini, gitu ya ini tugas kita dan di antara usaha kita adalah membaca uh, eh, syama'il beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dan hari ini ya, ihwani fidin wa fakitillah uh, eh, barangkali hari ini adalah yang pertama yang akan kita baca berkenaan dengan uh, hadis-hadis di dalam kitab Syama'il. Sebetulnya masih banyak keterangan berkenaan dengan Syama'il, juga berkenaan dengan biografi Imam At-Tirmidzi. Namun karena kita melihat waktu dan e, barangkali di waktu dan lain kesempatan bisa kita bahas berkenaan dengan kitab Syama'il beliau dan profil pengarang, profil Imam At-Tirmizi. Maka hari ini barangkali kita akan mulai langsung ke kitab. Jadi kemarin kita juga singgung berkenaan dengan profil Al-Imam At-Tirmizi ya. Ya. Jadi di antara pujian para ulama adalah beliau eh, layak untuk diikuti di dalam hadis ya. Bahkan kitab beliau ini menjadi bukti ya. di antaranya adalah kitab Al-Ilal. Ya. Orang yang belajar hadis kemudian membaca kitab Al-Ilal akan mengakui bagaimana luasnya beliau ya, mutkinnya beliau dalam uh, hadis ya, dalam bidang hadis ya. Dan beliau adalah di antara murid Al-Imam Al-Bukhari. Ya, di antara murid Al-Imam Al-Bukhari. Lihat bagaimana uh, guru hebat itu melahirkan murid yang hebat. Baik. Jadi makanah posisi kedudukan beliau dalam keilmuan hadis itu diakui. Maka gelar beliau adalah Al-Hafidh. Ya. Orang yang diakui di dalam uh, ilmu hadis ya. Ya, Taib kitab-kitab beliau pun kitab-kitab yang diterima oleh kaum muslimin di antara adalah Asyama'il, Ta'ilal, Al-Jami dan lain-lainnya. Taib. Uh, eh, ya mudah-mudahan Allah Taala merahmati Al-Imam At-Tirmizi. Ya. Kemudian mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mampu meneladani beliau eh, dan mampu mengambil manfaat dari Eh, buah perjuangan beliau dalam eh, mengumpulkan hadis. Maka Bismillahirrahmanirrahim kita mulai dengan halaman yang pertama. Mungkin hari ini tidak akan banyak karena kita uh, target setiap pertemuan hanya 30 menit atau 45 menit. Maka kita tidak akan banyak membaca hadis ya. Tujuan kita adalah semata-mata untuk membiasakan dan mendawamkan meskipun hanya sedikit. Dia mendawamkan baca hadis setiap minggu, setiap pekannya itu, meskipun hanya beberapa hadis. Ya. Dan di antara kebiasaan para ulama adalah mengawali uh, majelis hadis itu dengan pembacaan hadis musalsal bil mahabbah wabil Ya. Mungkin sudah dijelaskan ya di eh, pertemuan-pertemuan uh, pertemuan -pertemuan yang lain di Darul Hadis Asinjuria oleh para asatiz berkenaan dengan hadis musalsal. Jadi hadis musalsal itu itu hadis yang uh, berketurunan ya. Ya tasalsul itu kan berketurunan yang turun temurun begitu ya. Nah, sifat karakter turun temurunnya itu adalah berkenaan bisa juga dengan uh, turun temurun dari segi waktu ya. Bisa juga turun temurun dari segi orang yang menyampaikan ya bisa juga turun temurun dari apa yang diucapkan begitu ya. nah musal salbil awaliyah ini adalah hadis yang secara turun temurun disampaikan di awal majelis begitu ya. maka disebut sebagai hadis musal salbil awaliyah yang secara turun temurun disampaikan di awal majelis maka disebut musalsal bil ya di awal gitu ya. Baik. Nah ini saya dapatkan hadis ini dari guru-guru kami. Itu di awal majelis, ya. di awal majelis pembacaan hadis. Ya, di awal majelis pembacaan hadis. Kemudian maka untuk menjaga tasalsul ya keberangsuran ya turun temurun itu tradisi turun-temurun ini. Ini maka saya sampaikan, kami sampaikan di awal majelis ya. Dan ini sebetulnya banyak jalur uh, isnad hadis misal sabil awal yang ini kami kami dapatkan dari guru kami. <clears throat> Tapi insya Allah akan kita ambil dari jalur uh, Syekhuna Abdullah Izzuddin daripada Syekhuna Ali Jum'ah uh, Hafizahullah Ta'ala Baik Jadi uh, Sanad hadis awal ya Bismillahirrahmanirrahim uh, Fa'inal fakir Sungguhnya fakir Yaitu uh, saya Muhammad Rifali Abdullah telah mendengar hadis ini daripada uh, Syekhuna Abdullah Izzuddin hafizahullah taala wa Ru'ah Haddathani Syekhuna Abdullah Izzuddin hafizahullah taala wa huwa hadis sami'tuhu minhu dan itu adalah hadis yang uh, Al-Fakir dengar dari beliau ya hadis pertama yang Al-Fakir dengar daripada beliau. Baik. Dan beliau berkata, hadasani ya telah uh, menyampaikan kepadaku uh, al-ustaz Dr. Ali Jum'ah Hafizullah. Dan itu juga merupakan hadis yang beliau dengar daripada uh, eh, Syekh Ali Jum'ah. Kemudian Syekh Ali Juma beliau mendengar daripada muhadis Abdullah bin Siddiq Al-Gumari dan itu juga hadis yang pertama yang beliau dengar daripada beliau. Abdullah bin Siddiq Al-Gumari hafiz, eh, rahimahullah itu mendengar hadis dari uh, Syekhuna Abu, Abu Nasir Abu Nas al qawuji dan itu adalah hadis yang pertama ia dengar dari beliau. Kemudian beliau juga mendengar dari Syekhuna uh, eh, Abdul Mahasin Muhammad Ibn Khalil al qawubji Itu adalah hadis yang beliau dengar dari beliau. Ya. Kemudian beliau mendengar daripada Syekh Muhammad Abid as Dan itu adalah hadis yang Syekh uh, eh, Abdul Mahasin dengar daripada Syekh uh, Abid as Kemudian Syekh Abid Asindi mendengar hadis tersebut daripada Syekh Rahman Ibn Sulaiman Al-Ahdar. Itu adalah hadis yang ia dengar pertama kali dari beliau. Kemudian Syekh Rahman Ibn Sulaiman Al-Ahdar mendengar daripada Syekh Abdul Khalik Al-Misjaji. Dan itu adalah hadis yang pertama kali ia dengar daripada beliau. Dan beliau mendengar daripada Syamsuddin Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Aqilah Al-Makki. Dan itu adalah hadis yang pertama kali beliau dengar dari beliau. Kemudian Syekh Ahmad Ibnu Aqilah Al-Makki ini mendengar daripada Syekh Ahmad bin Muhammad Adimyati. Ya, yang terkenal dengan uh, nama Ibnu Abdul Ghani. Itu adalah hadis yang pertama kali beliau dengar dari Syekh Ibnu Abdul Ghani. Kemudian Syekh Ibnu Abdul Ghani mendengar daripada Muhammad Ibnu Aziz Al-Manufi dan itu adalah hadis yang beliau pertama kali dengar dari Syekh Abdul Aziz Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz Al-Manufi. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz Al-Manufi mendengar daripada Abu Khair Umar Ibn Ammus Ar-Rashidi. Itu adalah hadis pertama yang beliau dengar. Dan Syekh Abu Khair Umar Ibn Ammus Ar-Rashidi itu mendengar daripada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Ya, uh, Syekhul Islam Zakaria Al Ansori ini, masya Allah, uh, jangan ditanya bagaimana eh, karya-karya uh, beliau. Ya, di antara kitab yang beliau karang yang kami baca bersama guru-guru kami adalah Minhatul Bariyah, Saraf Sahih Bukhari. Wahwa awalu hadis sami minhu dan itu adalah hadis yang uh, eh, ia dengar dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Yang pertama kali ia dengar dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dan Syekhul Islam Zakaria al mendengar hadis awaliyah ini yang pertama kali ini. Ini daripada Al-Hafiz Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Taip. Kemudian ya uh, Syekhul Islam Ibn Hajar Asqalani mendengar daripada al Hafiz Zainuddin Al-Iraqi. Dan itu adalah hadis yang pertama ia dengar. Kemudian eh, al Hafiz Zainuddin Al-Iraqi mendengar hadis itu pertama kali dari Abul Fath Sadruddin Al-Maidumi. Ya, kemudian eh, Al-Imam Al-Maidumi mendengar hadis itu pertama kali di awal majelis itu dari Abdul Faraj Abdul Munaim Ibnu Abdul Latif Al-Harani. Kemudian Syekh Al-Harani mendengar hadis tersebut pertama kali dari Abdul Faraj Ibnu Jauzi. Kemudian ia juga mendengar hadis tersebut pertama kali dari Ismail Ibnu Abi Soli al Muazid. Kemudian ia juga mendengar hadis tersebut pertama kali dari Abu Solih Ahmad Ibnu Abdul Malik al Muazid. Ya, ia juga pertama kali mendengar hadis tersebut dari Abu Tohir Aziyadi. Kemudian eh, Imam Abu Tohir Aziyadi ini mendengar pertama kali hadis tersebut dari Abu Hamid Al-Bazzaz. Kemudian Imam Abu Hamid Al-Bazzaz mendengar hadis tersebut dari Syekh beliau Rahman ibn Bishr ibn Hakam Al-Abdi. Uh, Syekh Rahman ibn Bishr ibn Hakam Al-Abdi ini mendengar hadis beliau pertama kali dari Imam Sufyan ibn Uyainah ya dari Imam Sufyan Ibnu Uyainah ya, rahimahullah dan kepada Sufyan inilah berakhir tasalsul bil awaliyah ini ya. Itu ya. Berakhir tasalsul bil awaliyah. Nanti mungkin akan dijelaskan di pelajaran setelah hadis. Ya. Imam Sufyan Ibnu Uyainah itu dari Amr Ibnu Dinar dari Abi Qobus Maula Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma daripada Sayyidina Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma ia berkata qala Rasulullah sallallahu arrahimuna rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala Irhamu man fil ard yarhamkum ya au yarhamukum man fis sama ya Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala orang-orang yang mengasihi itu itu akan dikasihi oleh Ar-Rahman tabaraka wa taala. Irhamu man fil ardi kasihilah sayangilah siapa saja yang di bumi yarhamkum au yarhamukum man fis sama maka akan menyayangi kalian juga siapa yang ada di langit. Ya. Berkata Zainuddin Al-Iraqi, hada hadisun sahih ini hadis sahih akhrajahu Abu Daud ya dikeluarkan oleh Abu Daud At-Tirmizi dan Imam At-Tirmizi dan Imam At-Tirmizi berkata hadisun hasanun sahih hadis hasan sahih jadi itu adalah hadis musalsal bil awaliyah Taib wa ana bidauri ujizu uh, eh, ujizukum akhwati ikhwani wa akhwati fillah ya maka saya Al Fakir dengan tadi ya yang telah dibacakan ini mengijazahkan hadis sabil awal awaliyah kepada ikhwani wa akhwati fillah ya. kepada para hadirin dan hadirat yang hadir pada majelis ini ya. Kemudian hadis sal bil mahabbah. Ini hadis yang juga dibacakan uh, biasanya kepada uh, para tulab ini di awal majelis ya. Setelah hadis musalsal bil awaliyah. Taib. Hadis musalsal bil mahabbah ini uh, kami mendengar daripada Syekhuna Abdullah Zudin. Hafizullah dan beliau telah mendengar musalsal bil mahabbah ini daripada Fadilatul Syekh Al-Muhaddis uh, eh, Mustafa Abu Sulaiman Anadwi. Dan beliau mendengar hadis tersebut daripada Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi atau Al-Kandihliwi daripada Syekh Muhammad Zakaria al Kandahliwi itu mendengar daripada Maulana Ahmad as Puri dan Maulana Ahmad Puri itu mendengar daripada Alimah Muhammad Mazhar An-Nanutwi Al-Hanafi Al-Jisni. Beliau mendengar daripada Syekhul Imam uh, Mamluk Al-Ali dan Syekh Mamluk Al-Ali ini mendengar daripada Rashiduddin Khan Adihlawi dan Rashiduddin Khan Adihlawi ini mendengar daripada Syekh Abdul Aziz Adihlawi Abdul Aziz Adihlawi ini mendengar daripada bapak beliau Waliullah Adihlawi. Dan Imam Waliullah Adihlawi ini mendengar daripada Abu Tohir uh, eh, An-Nakhli. Syekhuna An-Nakhli ini mendengar daripada Al-Babili. Al-Imam Al-Babili ini mendengar daripada Ahmad Ibn Isa Al-Kalbi. Ahmad Ibn Isa Al-Kalbi ini mendengar daripada Ali bin Muhammad Al-Qarafi. Ali bin Muhammad Al-Qarafi ini mendengar daripada Ibrahim Ibn Abdurrahman Al-Alqami. Ali Ibrahim Imam Ibrahim Ibn Abdurrahman Al-Alqami ini mendengar dari Abu Fadl Al-Jalal As-Suyuti. Al-Hafiz As-Suyuti. Al-Imam As-Suyuti ini mendengar daripada Abu Taib Ahmad ibn Muhammad Al-Hijazi. Nah, beliau mendengar daripada Qadil Qudoh Majduddin Ismail bin Ibrahim Al-Hanafi. Eh, Imam Majduddin ini mendengar daripada Abu Sa'id Al-Ala'i. Imam Al-Ala'i mendengar daripada Ahmad bin Muhammad Al-Urmawi. Imam Al-Urmawi mendengar daripada Abdurrahman Ibn Makki. Syekh Abdurrahman Ibn Makki ini mendengar daripada Abu Tahir As-Silafi. Imam Abu Tahir As-Silafi ini mendengar daripada Muhammad Ibn Abdul Karim. Imam Muhammad Ibn Abdul Karim ini mendengar daripada Abu Ali Syadan uh, Imam Abu Ali Syadzali ini mendengar daripada Ahmad Ibn Sulaiman An-Najad. Imam Ahmad Ibn Sulaiman An-Najad ini mendengar daripada Abu Bakar ibni Abi Dunya. Ya, Abu Bakar ibni Abi Dunya ini mendengar daripada Imam Al Hasan ibni Abdul Aziz Al Jarawi. Uh, eh, Imam Al Hasan ibni Abdul Aziz Al Jarawi ini mendengar daripada Amr ibni Salamah At-Timnisi. Nah, beliau mendengar daripada Al-Hakam Ibn Abdah. Imam Al-Hakam mendengar daripada Haywah Ibn Shuraih. Dan Haywah Ibn Shuraih mendengar daripada Uqbah Ibn Muslim. Daripada Abi Abdurrahman Al-Hubuli. Ya, Abu Abdurrahman Al-Hubuli ini mendengar daripada As-Sunabihi. Nah, As-Sunabihi ini mendengar daripada uh, sahabat mulia Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu, ya. Ia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, inni uhibbuk." Sesungguhnya aku mencintai engkau. Fakul, maka katakanlah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Maka katakanlah, Ya Allah, uh, a'inni ala zikrika. Tolonglah aku agar aku mampu mengingat engkau wa syukrika dan bersyukur kepada engkau wa husni ibadatik dan beribadah dengan baik kepada engkau wa fi riwayah dan riwayat yang lain usika ya muaz wahai muaz aku berwasiat kepada engkau la tada'anna fi duburi kulli salatin janganlah sekali-kali engkau meninggalkan di setiap akhir selesai salat untuk mengucapkan zikir dan doa berikut Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ah, ya Allah aku mendengar, aku memohon kepada engkau pertolongan agar aku mampu berzikir kepada engkau ya. Senantiasa mengingat engkau. Wa syukrika dan senantiasa bersyukur kepada engkau. Wa husni ibadatik dan senantiasa beribadah dengan baik kepada engkau. Ya. Nah di antara apa tasalsul hadis ini adalah setiap kali orang meriwayatkan hadis ini diawali dengan ucapan ini uhibbuk ya, sesungguhnya aku mencintai engkau ya. sebagaimana Rasulullah SAW katakan itu kepada Muaz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu ya. ini uhibbuk aku mencintai engkau maka yang tadi yang disebutkan itu itu mendengar hadis itu dari masyaihnya daripada para syekh itu diawali dengan kata ya Muaz ini uhibbuk ya ya Muaz wahai Muaz kata Rasulullah SAW ini uhibuk sesungguhnya aku mencintai engkau ya kalau yang lain berarti sesuai dengan nama-nama mereka masing-masing ya Taib maka ini merupakan uh, merupakan apa hadis bersalsal bil mahabbah ya maka kami katakan kepada antum semua ya Eh, dengan sanad yang telah disampaikan. Eh, ya ikhwani wa akhwati fillah, inni uhibbukum fillah. Sesungguhnya al-fakir saya mencintai kalian karena Allah, ya. Ini diantara uh, eh, sunnah ketika mendapatkan ucapan seperti ini biasanya Rasulullah eh, apa kaum muslimin ini mengucapkan uh, doa uh, eh, bakal lari ahbab tanifih. ya. Semoga uh, mencintai engkau siapa? Uh, dia yang engkau uh, dengan dengan karenanya ya engkau mencintai aku ya. Jadi semoga uh, mencintai engkau ya. bakal alladhi siapa yang mencintai engkau? Dia yang dengannya ya dia yang karenanya engkau mencintaiku gitu ya intinya adalah semoga Allah mencintaimu juga gitu baik jadi bukum fillah ya usikum ya ikhwani wa akhwati fillah aku berwasiat kepada kalian eh, saudara-saudari sekalian la tada'anna fi duburi kulli salatin jangan sekali-kali meninggalkan di setiap kali akhir sholat itu doa ini Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah uh, tolonglah aku agar aku senantiasa mengingat engkau wa syukrika dan bersyukur kepada engkau wa husni ibadatik dan senantiasa beribadah dengan baik kepada engkau dan ini adalah doa yang harus kita amalkan. Baik. Jadi amalkan ini tidak boleh tinggalkan setiap kali sholat. Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa ana bidauri ujizu uh, ihwani wa akhwati fillah. Ya. Maka dengan sanad yang tadi disebutkan kami mengijazahkan hadis tersebut kepada ihwan dan akhwat fillah yang hadir pada majelis ini. Baik. Nah, kita sekarang lanjut ke hadis uh, dalam kitab Syama'il. Karena waktunya hampir habis, maka kita sampaikan sedikit saja hadis daripada kitab Syama'il. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalamun ala ibadihi alladhi nastofa. Ya. Uh, segala puji bagi Allah dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada hamba hamba beliau uh, salam keselamatan semoga tercurah pada hamba-hamba uh, Allah ya Allah istofa ya yang merupakan hamba-hamba terpilih. Qala Syekh Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa ya Ibnu Saurah At-Tirmizi ya ini kalau langsung ke kitab ya tapi ini sebetulnya uh, ada dari sanad kami sendiri yaitu uh, Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi isnadi syaikhina Rifat Fauzi Abdul Muttalib Hafizullah ya kalau ini langsung tadi kan kalau ini yang di ada dalam kitab ini ini langsung ucapan perkataan riwayat dari Imam Tirmizi langsung kalau ini adalah sanad dari kami ke Imam At-Tirmidzi dengan sanad dari Syekhuna Rifat Fauzi Abdul Muthalib hafizahullah eh, wa Syekhina Usamah Ibn Said Ibn Umar Mansi hafizahullah daripada uh, Syekh beliau berdua yaitu Syekhuna Said Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah ya dan seterusnya dan seterusnya nanti akan kita sebutkan sanatnya di akhir majelis insya Allah dari Syekhuna Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki ke Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa ibn Saurah ibn Musa ibn Duhak As-Sulami Al-Durir Al-Bugi Al tirmidhi rahimahullah ta'ala anhu ya maka berkata musannif kitab Syama'il ini al-Imam at tirmizi qala al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at tirmizi rahmatullah alaih. Ya. Babun majaa fi halqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi bab atau ya nanti ya, mungkin akan ada penjelasan berkenaan dengan apa itu bab ya, dan lain-lain. Tapi ya kita di sini jelaskan bab ya Eh, perihal maja fi fi Rasulillah SAW. Ya. Apa-apa saja yang riwayat-riwayat yang datang berkenaan dengan hal fi Rasulullah SAW. Berkenaan dengan sifat fisik Rasulullah SAW. Ya. Baik. Berkenaan dengan sifat fisik eh, Rasulullah SAW. Wa fihi hadisan. Dan di dalam bab ini hanya ada 15 hadis ya. Soib. Dalam bab ini hanya ada 15 hadis. Kita baca saja hadis yang pertama ya. Nanti akan kita baca lagi di minggu depan hadis-hadis selanjutnya. Ahbarona, nah Ahbarona ini maksudnya adalah Imam Tirmizi ya. Saya lagi ini adalah sanad Imam Tirmizi kepada Rasulullah SAW ya. Eh, bukan sanad kami ya, bukan sanad saya. Taib. Akhbarona telah mengabarkan pada kami Abu Roja Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anasin an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malikin annahu sami'ahu yaqul kana Rasulullah sallallahu laisa bit ba'in wala bil qasir wala bil abyadil amhaq wala bil adab wala bil ja'dil qatat ولا بالسبت بعثه الله تعالى على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين فتوفاه الله تعالى على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولهيته عشرون شعرة بيضاء ya jadi di sini katakan telah mengabari kami siapa Abu Roja Kutaibah bin Sa'id daripada Malik ibni Anas ya daripada Robiah ibni Abi Abdurrahman daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini merupakan sahabat uh, Rasulullah SAW ya dan pelayan khodim beliau bahwasanya dia yaitu Robiah ya uh, Robiah annahu jadi uh, beliau di sini maksudnya adalah Robiah Anahu sami'ahu mendengar uh, siapa? Anas bin Malik. Yakul berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW ya, laisa lil ba'in. Sesungguhnya Rasulullah SAW ya, tidaklah berbadan terlalu tinggi. Ya. Jadi sesungguhnya Rasulullah SAW itu tidaklah berbadan terlalu tinggi walabil kosir dan juga tidak pendek. Ya. Jadi badan beliau itu seimbang, tidak terlalu tinggi seperti seperti orang-orang jangkung yang tingginya tidak normal ya mohon maaf dan juga tidak pendek ya. Baik. Wala bil abyadil amhaq wala bil adam. Kulit beliau ya tidak terlalu putih seperti halnya putih cat gitu ya. Itu kan atau putih bedak gitu. Wala bil adam dan juga tidak kecoklatan tidak berwarna kecoklatan seperti halnya orang-orang Asia. Wala bil ja'dil kotot. Rambut beliau tidak terlalu keriting. Yes. Mohon maaf, tidak kribo. Gitu. Wala bisa Dan juga tidak terlalu lurus seperti halnya uh, apa rambut-rambut ini yang iklan-iklan sampo ini. Baik. <laughs> Ba'athahullahu ta'ala ala ra'si Eh, arba'ina sana. Ya, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala saat usia beliau 40 tahun, ya. Maka beliau diangkat menjadi nabi itu usia 40 tahun. Ya, ini ini menjadi uh, dalil bahwa beliau diangkat men menjadi nabi itu di usia 40 tahun. Fa'aqama bi Makkah asra sinin. Maka beliau sallallahu tinggal bermukim di Mekah itu selama 10 tahun. Wabil Madinati Ashro sini dan di Madinah selama 10 tahun. Ini kurang lebih ya, di Madinah 10 tahun di Mekah 10 tahun. Fatawaffahu Allah taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau ala ra'si sittina sana. Tatkala beliau usianya 60 tahun. Ya, Tentu saja kita mengetahui bahwa usia beliau adalah 63 tahun. Uh, nanti akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan baydu. Dan tidaklah ada di kepala dan janggut beliau itu uban, ya. rambut putih, melainkan hanya 20 helai. Ya. Maka ini menjadi ciri fisik beliau yang pertama yang kita singgung ya, bahwa beliau itu tidak terlalu tinggi dan tidak pendek ya beliau tidak terlalu putih seperti uh, bedak ya putih bedak atau putih cat gitu ya, ya uh, kulit beliau cerah dan tidak terlalu kecoklatan ya seperti uh, kulit orang-orang uh, Asia Indonesia gitu ya. rambut beliau tidak terlalu keriting dan tidak terlalu lurus ya type uh, tidak kribo dan tidak lurus ya bergelombang Beliau diutus 40 tahun ya. Di Mekah 10 tahun, di Madinah 10 tahun. Usia wafat beliau 60 tahun kurang lebih dan di janggut serta kepala beliau hanya ada 20 helai uban. Nah, ini menjadi ciri fisik beliau ya. Makanya kalau ada orang yang bermimpi bertemu Rasulullah SAW, ya, kemudian kita tanya, bagaimana keadaan rambut beliau? Ya. Oh, ternyata putih semua. <laughs> ya, putih semua. Nah itu berarti bukan Rasulullah SAW, ya. E, bukan Rasulullah SAW. Mengapa? Karena Rasulullah SAW itu hanya 20 helai di janggut dan kepala beliau. Hanya ada rambut putihnya itu 20 helai. Baik. Karena kan Rasulullah SAW sudah mengatakan man ro'ani fil manami fakul roani. Fa syaiton syaitan la salubi. Barang siapa yang telah melihatku di mimpinya maka sungguh dia telah melihatku. Ya. Sebab apa? Sebab setan itu tidak bisa menyerupai beliau. Baik. Nah, itu menjadi ciri fisik beliau, maka penting bagi kita mengetahui seperti apa fisik beliau dan terutama kepribadian beliau Shallallahu alaihi wasallam. Baik, karena waktu sudah habis, insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya berkenaan dengan uh, sifat dan karakteristik beliau, syama'il beliau ya. Jadi sekali lagi syama'il itu adalah uh, eh, jama dari shimal. Shimal itu maksudnya adalah akhlak, ya, kepribadian, dan saji ya, karakter. Baik. Uh, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan istighfar dan kafarat majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdik. alla ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaik billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.